Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Wahai Allah berikanlah manfaat dari seluruh ilmu yang engkau telah ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan akidah dan kalau Anda perhatikan para pendakwah Islam, para ulama-ulama Islam jika berbicara tentang agama di hadapan umatnya maka tidak lebih dari membicarakan beberapa disiplin ilmu. Yang pertama, disiplin ilmu yang berkaitan dengan akidah wahia ahammuha dan ini yang paling penting yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan sunnah, menghilangkan penyakit kesyirikan, perbuatan bid'ah dan perkara-perkara akidah Islam lainnya. Yang kedua, para ulama kita, para pendakwah Islam akan berbicara di depan umatnya dengan perkara ibadah, ibadah-ibadah praktis seperti ibadah sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berumroh, berdoa, dan ibadah-ibadah praktis lainnya. Yang ketiga, disiplin ilmu yang senantiasa dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah taala di hadapan umatnya adalah yang berkaitan dengan muamalah, hubungan interaksi sosial sesama manusia. Baik itu yang berkaitan dengan akad jual beli atau yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian dan yang semisalnya. Hukum ahli waris hukum silaturahim dan semisalnya. Yang keempat, para ulama, para Islam, para ulama Islam, pemuka-pemuka masyarakat akan membicarakan di depan umat Islam yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Adab adalah perbuatan yang baik dalam agama Islam. Sedangkan akhlak adalah sifat-sifat yang ada diajarkan dalam agama Islam dengan sifat-sifat yang baik. Senantiasa para ulama, para pendakwah kita tidak akan lepas dari empat disiplin ilmu ini. Dan kita pada malam ini membicarakan tentang perkara yang paling penting dari seluruh disiplin ilmu agama. Para ulama mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu adalah dengan kemuliaan yang diilmui. Kita akan membicarakan salah satu dari rukun iman yang mana arti rukun adalah al-janibul aqwa minasy syai. Bagian yang terkuat dari sesuatu. Berarti kalau kita katakan kita akan membicarakan salah satu dari rukun iman. Berarti yang kita bicarakan pada kesempatan malam ini adalah bagian yang terkuat dari sesuatu, keimanan. Bagian yang terkuat dari keimanan. Sebagian ulama usul fikih mengatakan ar-ruknu huwa mahiyatus syai'. Rukun adalah inti sesuatu inti sesuatu yang dia bagian dari sesuatu tersebut maka kita pada kesempatan kali ini membicarakan inti dari rukun iman inti dari rukun iman ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita bicarakan sekarang ini sangat sangat sangat penting yang mana apabila seseorang keliru di dalam pembicaraan ini maka bisa dipastikan imannya pun keliru kalau iman keliru maka bisa dipastikan amalnya akan rusak karena semua amal yang dikerjakan oleh setiap manusia tergantung kepada keimanan kepada akidah seorang muslim oleh karenanya penting sekali untuk membicarakan tema ini yaitu tema yang kita angkat adalah fikih tanda hari kiamat sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tema ini penting dilihat dari beberapa sisi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, dia berkaitan dengan akidah. Wal aqidatu ahammu syai'in fil Islam. Akidah adalah perkara yang paling penting di dalam agama Islam. Amalan akan tergantung kepada akidah yang benar atau rusak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Beliau menyebutkan bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas lima perkara. Bangunan pondasi Islam adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ini akidah, pondasi dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang akidah bahwa dia bagaikan pohon pohon yang akarnya kuat itulah gambaran dari akidah yang benar Allah Subhanahu wa taala berfirman Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalimat yang baik adalah ucapan la ilaha illallah. Bagaikan pohon yang baik, yang subur, akarnya tetap di tanah dan cabang-cabangnya menjulang langit, menjulang ke langit. Tuti ukulaha kullahin. Pohon tersebut memberikan buah-buahnya pada setiap saat biidni rabbih. Begitu akidah yang benar. Akidah yang benar akan mendatangkan amal yang saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akibat akidah yang rusak, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berlepas diri dari perbuatan akidah yang rusak. Sebagaimana sebagaimana misalkan orang-orang yang keliru dalam masalah takdir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari masalah takdir tersebut. Dari orang yang keliru berdalam permasalahan takdir tersebut. Fa idza laqita haula فأخبرهم أن ابن عمر بريء من منهم وهم براء مني jika kamu bertemu dengan mereka <coughs> Matikan semua Matikan kipas angin Jika kamu bertemu dengan mereka Maka beritahukanlah Yaitu orang-orang yang keliru Dengan takdir Yang menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengetahui takdir makhluk Kecuali setelah terjadinya ini namanya meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui takdir makhluk kecuali setelah makhluk melakukan takdir tersebut, melakukan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak tahu saya jam sekarang berbicara di Masjid Fastabiqul Khairah di kota Samarinda sebelum saya berbicara. Allah tidak mengetahui bahwa saya mengangkat air botol yang di dalamnya ada air berwarna kuning kecuali setelah saya mengangkat ini namanya meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah gulat qadariyah yaitu orang-orang yang keliru besar di dalam masalah takdir yang hampir-hampir di zaman sekarang sudah tidak ada lagi orang-orang berkeyakinan seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya ada orang yang meyakini yang seperti itu, maka beritahukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berlepas diri darinya dan mereka terlepas dari Abdullah bin Umar Begini kalau seandainya akidahnya rusak. Tidak diakui oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka penting kita membicarakan tentang akidah. Pentingnya yang kedua tema ini fikih tanda hari kiamat adalah ini merupakan manifestasi keimanan. Apa arti manifestasi? Saya takut tidak paham. Ya, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, manifestasi keimanan adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manifestasi maksudnya adalah sesuatu yang merupakan hasil dari keimanan kita. Orang yang beriman maka beriman kepada hari akhir maka dia harus mengetahui mengilmui tentang hari akhir tersebut. Kita termasuk rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Maka kita harus tahu, kita harus paham, kita harus memahami betul-betul apa yang dinamakan dengan hari akhir. Apa yang dinamakan dengan tanda-tanda hari kiamat. Maka ketika kita belajar ini, ini sebenarnya adalah hasil dari keimanan kita kepada hari akhir. Yang mana keimanan kepada hari akhir adalah rukun iman yang tidak sah iman seseorang tanpa mengimaninya dengan baik dan benar. Yang ketiga, pentingnya membicarakan tema ini di saat ini adalah karena banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam perkara tanda-tanda hari kiamat. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam perkara-perkara tanda hari kiamat. Bahkan banyak orang-orang yang keluar statusnya ustaz tapi tukang ramal. Persis seperti tukang ramal, dukun. Padahal kita dilarang untuk mendatangi tukang ramal apalagi sampai belajar dengannya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ata عرافا فسأله عن شيء lam tuqbal lahu arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi tukang ramal Lalu ia bertanya kepada tukang ramal tersebut tentang sesuatu apapun, maka tidak akan diterima darinya <clears throat> tidak akan diterima darinya sholat 40 malam. Di sini hadis terdapat berbagai macam penekanan. Yang pertama, diharamkan untuk mendatangi tukang ramal. Yang kedua, diharamkan untuk bertanya kepada tukang ramal meskipun tidak paham, meskipun tidak percaya. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang mendatangi tukang ramal. Ancaman bagi orang yang mendatangi tukang ramal. Yaitu tidak diterima sholatnya 40 malam. Kenapa disebut malam? Orang Arab yutliqunal kulla bil ba'd. Orang Arab menyebutkan keseluruhan dengan sebagian. Maksudnya adalah 40 hari siang dan malam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya penekanan pada hadis ini yaitu maksud tidak diterima 40 hari siang dan malam maksudnya tidak ada pahalanya. Meskipun dia melaksanakan kodoknya tidak akan ada pahalanya. Jadi maksud tidak diterima itu tidak bisa dikodok. Gugur kewajibannya, tapi tidak ada pahalanya. Mau sholat jungkir balik, tidak ada pahalanya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab sekali lagi sebab kenapa kita membicarakan tema ini dan penting untuk membicarakan tema ini pada kesempatan kali ini. Karena dia masuk dari bagian yang menyesatkan manusia, yaitu perkara-perkara syubhat yang menyesatkan manusia. Samar-samar dalam agama, samar-samar dalam perkara akidah yang menyesatkan manusia yang kita yakini bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal gaib termasuk di dalamnya adalah hari kiamat kecuali Allah. Eh di zaman sekarang ada yang mengatakan sekian puluh tahun lagi umur umat Islam. Setelah itu kiamat. Pasti kiamat. Pasti umur Islam sekian lagi. Pasti begini, pasti begini. Ini perkara syubhat dalam perkara agama. Dan yang lebih parahnya lagi, adalah itu menjadi tren di tengah kaum muslimin. Terutama ibu-ibu ini perhatikan, yang hati-hatinya lemah, yang akalnya setengah. Kata Rasul SAW bukan saya ini mengatakan. Sedikit saja aneh, sedikit saja ustadznya dianggap mendatangkan sesuatu yang baru jadi tren. Jadi idola. Diundang sana sini, dijadikan sebagai sumber hukum. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kenapa kita mengangkat tema ini menjadi ajang nasihat bagi kaum muslimin agar tidak bermudah-mudah menuntut ilmu sembarangan dengan orang yang tidak ber, tidak berilmu. Dan saya berpesan, la yadkhul fi majalid da'wah illa al-alim. Tidak ada yang masuk ke dalam dunia dakwah kecuali orang yang berilmu. Berilmu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sehingga nanti tidak akan ada pemahaman-pemahaman baru, pemahaman yang tidak pernah dipahami oleh ulama-ulama sebelumnya. Tidak ada perkataan alim pun di dalamnya. Ini bahaya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, Iya kawal qaul bila imam." Hati-hati engkau mengatakan ucapan sebuah ucapan yang tidak ada imam di dalamnya, tidak ada ulama salaf di dalamnya. Ini benar-benar menyesatkan. Dan jangan tertipu dengan penampilan-penampilan, retorika bahasa dan semisalnya. Tetapi yang menjadi ukuran adalah ilmu agama yang disampaikan. Apakah berdasar dari Al-Quran dan hadis yang dan yang paling penting dipahami para ulama salaf karena pemahaman salaflah pemahaman yang terbaik, yang terilmu, yang terhikmah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah semenjak dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah ini tersebar di seantero Nusantara ini, walhamdulillah. Kita kemudian mempunyai PR-PR baru PR-PR barunya adalah mengingatkan kepada kaum muslimin jangan asal menuntut ilmu agama. Tuntutlah ilmu kepada yang berhak menuntut dituntut ilmu agamanya. Bahkan saya, kalau seandainya tidak pantas untuk dituntut ilmu agama, jangan dituntut dari saya. Karena ini sudah agama, sudah merupakan ketetapan ulama-ulama terdahulu dari semenjak zaman Muhammad ibnu Sirin termasuk daripada kibarut tabi'in ulama besar dari di kalangan tabi'in beliau mengatakan inna hadzal ilma din tanzuru am tanzuru <coughs> amman ta'khuduna dinakum sesungguhnya ilmu ini adalah agama maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian harus ekstra hati-hati menuntut ilmu agama. Dahulu ulama-ulama salaf terdahulu mengatakan samur lana rijalakum. Di zaman para sahabat itu. Berikan kepada kami rijalakum. Orang-orang sebutkan nama-nama kalian, nama-nama perawi kalian. Kalau seandainya perawinya tidak pantas dituntut hadisnya, maka tidak boleh diambil ilmunya. <clears throat> Semasyhur apapun di tengah masyarakat, sepopuler apapun di tengah masyarakat. Ini akidah, ini iman, ini ilmu. Dan kita berbicara seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati-hati kita. Wallahi ketika kita berbicara seperti ini, kita sendiri takut. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak pantas dituntut ilmunya. Tetapi kita harus menasihati kaum muslimin Jangan sembarangan menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah agama itu sendiri. Yang dengannya kita bisa menjadi bekal untuk beramal. Yang dengan amal tersebut kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah persis seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya inna min asyratis sa'ah an yaqilla al-ilm. Termasuk daripada tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu. Wa yadhharul jahl dan terlihat nampaknya kebodohan. Asal aneh sedikit langsung dijadikan favorit, langsung dijadikan fans, idola, asal canggih sedikit langsung dijadikan idola. Tidak demikian menuntut ilmu agama wahai saudaraku muslim. Tetapi yang dijadikan panutan dalam ilmu agama adalah yang berbicara berdasarkan dalil dan pemahaman para salaf dan para ulama rahimahumullahu taala. Ini tiga sebab Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita membicarakan tema ini pada kesempatan kali ini. Adapun membicarakan tanda-tanda hari kiamat, maka menumbuhkan kepada kita beberapa macam buah manis yang mencatat maka buah manis membicarakan tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang membicarakan tanda-tanda hari kiamat berarti dia sedang merealisasikan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Merealisasikan keimanan dia tentang rukun iman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaib Surah Al-Baqarah ayat 3 Orang-orang yang beriman kepada hal gaib dan hari kiamat adalah termasuk keimanan kepada hal gaib Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hari kiamat, yaitu ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Jibril bertanya alaihi salam Ya Muhammad akhbirni an sa'ah Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka beliau mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Maka ketika kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat, fikih tanda-tanda hari kiamat, Bu ini adalah buah manisnya adalah kita berarti merealisasikan keimanan kepada hari akhir. Merealisasikan keimanan kepada hal gaib dan beriman kepada hal gaib adalah tanda pertama dari orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ذلك الكتاب هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب Orang-orang yang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kata Allah. Al-Qur'an kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Sifat pertama yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu alladzina yu'minuna bil ghaib orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Maka ini buah manis yang pertama bahwa membicarakan tentang fikih tanda hari kiamat adalah merealisasikan keimanan kepada hari kiamat. Merealisasikan keimanan kepada akan hal gaib. Di sini terdapat pelajaran sebenarnya bahwa Allah menyebutkan Hari kiamat adalah hal gaib. Maka otomatis tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, berapa tahun lagi, nggak ada. Maka siapa saja yang meramal, saya katakan tukang ramal itu. Siapa saja yang ramal terjadinya hari kiamat tentang kapan lagi, berapa tahun lagi, maka orang ini adalah dia sudah menentang Al-Quran. Karena Allah menyebutkan itu hal gaib. Dan nanti akan sebutkan ayat-ayatnya. Yang kedua, buah manis membicarakan fikih tanda hari kiamat adalah yaitu memuaskan keinginan fitrah manusia yang mana manusia memang sangat ingin tahu kapan si hari kiamatnya. Makanya kan ada film-film dibuat yang berkaitan dengan hari kiamat. Itu semua adalah keinginan manusia tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi ketika kita membicarakan tentang fikih tanda hari kiamat, ini memuaskan hati kita tentang keinginan tahu kapan datangnya hari kiamat, bagaimana terjadinya nanti hari kiamat. Cuma kita berbicaranya dengan dalil, tidak keluar dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, buah manis beriman kepada takdir eh, kepada hari kiamat tanda-tanda hari kiamat adalah bahwa tanda-tanda hari kiamat tersebut tanda-tanda gaib yang akan datang yang mana menunjukkan jika terjadi benarnya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda gaib, sesuatu yang tidak dikenal yang akan datang. Apabila tanda-tanda tersebut datang, terjadi benar-benar sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti menunjukkan benarnya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan tanda-tanda yang sudah terjadi. Di antaranya yaitu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Bu'istu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus dan jarak aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Wa dhamma asabi'ahu al-wusta was-sabbabah. Dan beliau me merapatkan kedua tangannya, kedua jari jemarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Maka ini tanda hari kiamat bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul adalah tanda hari kiamat. Semakin kita beriman, apa saja yang diberitahukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda hari kiamat yang berasal dari hal-hal gaib, maka kemudian terjadi ini membuat kita semakin percaya, semakin mengimani, meyakini benarnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk buah manis yang keberapa ini? Yang keempat, buah manis dari beriman kepada fikih tanda-tanda hari kiamat adalah yaitu kita akhirnya memiliki harapan tentang keadaan umat Islam. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di akhir zaman umat Islam akan menang, akan turun Nabi Isa bersama-sama Imam Mahdi melawan ke kemungkaran, kezaliman, melawan Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Asalnya bumi diisi dengan kezaliman dan ketidakadilan, kemudian menjadi adil, kaum muslimin menang, maka tan buah dari beriman kepada tanda-tanda hari kiamat membuat kita mempunyai sikap optimisme untuk senantiasa berhusnuzan kepada Allah bahwa Islam ya'lu wa la yu'la. Islam selalu akan di atas dan tidak akan ada yang membawahinya. Islam selalu akan menjadi pemenangnya Kaum muslimin selalu akan menjadi pemenangnya nanti di hari kiamat. Di akhir zaman. Ini membuat kita optimis. Tidak mudah putus asa. Ini salah satu faidah dari beriman kepada fikih tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Buah manis dari beriman kepada tanda-tanda hari kiamat adalah memberikan semangat kepada kita untuk beramal. Untuk beramal. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau ditanya oleh seorang Arabi orang Arab dari kampung. Ya Rasulullah, mata Sah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Maka beliau menjawab, hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Beliau menjawab, "Mala telah Menjawab dengan pertanyaan yang lebih baik ditanyakan. Daripada Anda mengetahui kapan datang, berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, ada pertanyaan yang lebih penting. Yaitu, Mada a'dat talaha? Apa yang kamu siapkan untuknya? Untuk hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya memahami tanda-tanda hari kiamat menumbuhkan semangat untuk beramal semangat untuk mempersiapkan diri. Apalagi para ulama mengatakan di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah <coughs> radhiyallahu an <coughs> sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Imam uh, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan Innakum latakuluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kiamat, kiamat. Bahkan sampai sekarang kan? Dulu saya waktu lagi di Pondok Pesantren tahwil, ada kiamat pada tahun pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. 222 bukan 313 <clears throat> Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang orang mengucapkan membicarakan tentang kiamat, kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, bahkan sampai sekarang ada orang yang berani ngeramal sekian puluh tahun lagi kiamat. Subhanallah. Itu ramalan itu, kang ramal itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Innahu man mata qamat qiyamatuhu." Sesungguhnya siapa yang mati, mulai saat itulah kiamatnya. Ini yang disebut oleh para ulama al-qiyamatus sughra. Kiamat yang kecil. Itu yang perlu dipersiapkan. Bukan hitungannya yang perlu dipersiapkan. Tetapi apa yang kamu sudah siapkan? Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin setahun, dua tahun, sebulan, dua bulan, sehari, dua hari, sepekan, dua hari, atau sekarang. Dan siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Ini yang harus dipersiapkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Ayul mu'minin akias, Orang beriman mana yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, Aksaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian. Karena setelah kematian tidak ada amal, kiamat yang ada. Dan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, itulah orang-orang yang cerdas. Itu yang paling penting disiapkan. Bukan kapannya yang kita ingin tahu, tetapi apa persiapanmu untuk menghadapinya. Makanya terakhir sebelum azan, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab beliau Fathul Bari wal hikmah fi al-ashrat as sa'ah iqadul ghafilin wa hathuhum 'ala taubah wal istihdad. Dan hikmah dari disebutkannya tanda-tanda hari kiamat dan adanya tanda-tanda hari kiamat terdahulu sebelum datangnya kiamat adalah membangunkan orang-orang yang lalai dan memerintahkan kepada mereka untuk bertobat dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ini juga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, at tazkirah bi Ahwalil Maut atau Umuril Akhirah. Ini beberapa poin pertama sebelum kita melaksanakan sholat isya, buah manis dari beriman kepada takdir. Jadi saya sudah sebutkan tadi dua poin. Yang pertama, pentingnya tema ini yang kedua, buah manis dari beriman kepada eh, tanda-tanda hari kiamat, kepada takdir. Saya terbawa itu karena saya pernah menyebutkan kajian dengan judul buah manis beriman kepada takdir. Buah manis beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Insya Allah Taala kita akan sebutkan setelah sholat isya hal-hal yang berkaitan dengan fikih tanda-tanda hari kiamat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan kajian kita Dengan tema Fikih tanda hari kiamat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat Isya tadi sudah kita menjelaskan tentang beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pentingnya membicarakan fikih tanda hari kiamat. Dan saya sebutkan beberapa pentingnya beberapa perkara tentang pentingnya membicarakan tanda hari kiamat. Dan tadi saya terlupakan sedikit yaitu ketika kita menyebutkan pentingnya membicarakan tanda-tanda hari kiamat maka saya sebutkan tadi saking banyaknya penyimpangan yang terjadi di dalam perkara tanda-tanda hari kiamat ini. Ya, mohon dia yang ingin ngobrol di luar masjid. Ini majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran Yang ingin ngobrol di luar masjid Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu hal yang menunjukkan pentingnya membicarakan tema ini pada saat-saat ini adalah banyaknya penyimpangan-penyimpangan pemahaman tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya yang belum saya sebutkan yaitu banyaknya kekeliruan-kekeliruan atau sangkaan-sangkaan terhadap sesuatu yang disangka dengan sangkaan yang salah. Itu seperti tentang Dajjal, keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi. Di tengah kaum muslimin ini Dajjal banyak keluar. Keluar nanti ngilang lagi, keluar hilang lagi. Ada bayi yang lahir bermata satu Dajjal. Ada begini Dajjal, ada begitu Dajjal. Dan itu dipercaya dan itu disebarkan. Dan itu di-share di sosial media. Kenapa harus selatah dengan sesuatu yang ada di sosial media? Dapat yang aneh, share. Dapat yang aneh, sebar. Kenapa tangan itu selalu gatal? Untuk komentar, untuk menyebarkan. Jadi orang berwibawa sedikit gitu loh. Dikit-dikit sebar. Orang angin ke kanan ikut ke kanan. Angin ke kiri ikut ke kiri. Ini manusia gaya apaan? Enggak ada sahabat fil aqidah. Tetap di dalam masalah aqidah. Ada berita sedikit, sebar. Mahdi, Imam Mahdi. Berapa kali sudah muncul tenggelam, muncul tenggelam, keluar masuk, keluar masuk. Subhanallah. Ini saking banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat, maka kita harus membicarakan ini. Poin kedua yang itu sudah kita bicarakan tadi yaitu buah manis dari memahami tanda-tanda hari kiamat. Kemudian sekarang kita ingin masuk kepada yaitu fikih tanda hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fikih tanda hari kiamat yang pertama adalah harus diyakini baik-baik. <coughs> Diimani tanpa ada keraguan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah. Ini fikih yang paling utama dari fikih-fikih tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 34. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Ayat ini terdapat berbagai macam penekanan. Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu dibangkitkan hari kiamat. Penekanan yang pertama sesungguhnya inna menunjukkan kepada penekanan bahwanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hari kiamat kapan datangnya Kemudian penekanan kedua, indahu di sisinya. Penyebutan kata-kata di sisinya menunjukkan kepemilikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan dibangkitkannya kiamat kecuali Allah. Penekanan yang ketiga, indahu didahulukan dibandingkan objeknya ilmu sa'ah. Itu ilmu hari kiamat. Jadi kalau kita terjemahkan, sesungguhnya Allah di sisinya sajalah hari kiamat. Bisa saja kita berucap, sesungguhnya di sesungguhnya hari kiamat ilmunya di sisi Allah. Lihat dua ucapan tadi. Bedakan dua ucapan tadi. Yang ada ayatnya innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah hari kiamat. Di sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu datangnya hari kiamat. Ilmunya di akhir. Di sisinya di awal. Bisa saja orang mengatakan sesungguhnya Ilmu datangnya hari kiamat di sisi Allah. Nah, paham bedanya antara dua hal ini? Saya ulangi. Ya, perhatikan. Yang masih mikir bakso di luar, jangan pikirkan. Perhatikan baik-baik perkataan saya. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu hari kiamat. Maksudnya ilmu dibangkitkan hari kiamat. Di situ ada kata-kata di sisinya didahulukan sebelum objeknya hari kiamatnya. Ini menunjukkan kepada penekanan hanya Allah yang memiliki ilmu hari kiamat karena didahulukan di sisinya. Paham maksud saya? Sampai sini paham? Yang kedua, ada orang mengatakan sesungguhnya ilmu hari kiamat di sisi Allah. Mana yang lebih kuat? Yang pertama atau yang kedua? Apa bedanya dulu? Kalau yang kedua, hari kiamatnya di akhir. Eh, hari kiamat, hari kiamatnya di awal. Sesungguhnya ilmu dibangkitkannya hari kiamat di sisi Allah. Di sisi Allahnya di akhir. Tetapi yang ayat di sisi Allahnya di awal. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu dibangkitkannya hari kiamat. Hmm. Paham ini bedanya? Paham? Siapa yang paham? Angkat tangan. Nah, yang mau menjelaskan saya kasih hadiah. Ah. Nah. Yang pertama tadi Inaya di depan menekankan bahwa di sisi Allah itu eh, akhirnya cuma di sisi Allah. Makanya eh, keterangan tempatnya di awal. Kemudian yang kedua tadi uh, di depan itu uh, ilmunya jadi bukan di, tidak melakukan iya bagus jazakallahu khairan itu bedanya mungkin saya ulangi perhatikan perhatikan ya sesungguhnya ayatnya berbunyi gimana innallaha indahu ilmus sa'ah surat luqman ayat 34 sesungguhnya di sisi Allah ilmu pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Ini terdapat penekanan hanya di sisi Allah karena disebutkan di sisinya dahuluan sebelum apanya? hari kiamatnya. Nah, kalau ada orang mengatakan itu yang pertama, yang kedua, ada orang mengatakan sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang hari kiamat di sisi Allah. Mana yang lebih kuat? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, karena disebutkan di awal, yang pertama di sisinya. Itu menunjukkan kekhususan. Hanya Allah yang memilikinya. Tidak ada yang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi surat Al-Ahzab ayat 63. Dalil yang lain menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah semata. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alukan nasu 'anis Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Qul katakanlah, "Innama ilmuha indallah." Di sini juga terdapat pembatasan. Katakanlah innama. Innama itu artinya hanya dan orang Arab ketika mengucapkan innama itu huruf untuk menunjukkan kepada pembatasan adatul hasri wal intina pembatasan dan pelarangan yang selainnya masuk nggak boleh masuk selainnya makanya kalau kita terjemahkan katakanlah sesungguhnya ilmunya hanya di sisi Allah ada kata-kata apa? Ha? Hanya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Siapa yang mengetahui bahwa mungkin saja di kiamat dekat datangnya. Terjadinya dekat. Dekat di sini adalah menyuruh kita untuk bersiap-siap, bukan menyuruh kita untuk menggali-gali, apalagi sampai cok gali cok. Kapan waktunya, kapan umurnya, kapan tahunnya, bukan. Tetapi dekat di sini adalah mengajak kita agar senantiasa bersiap-siap untuk beramal saleh. Dalil yang lain surat Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ah." Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha? Kapan dijalankan hari kiamat? Qul, katakan wahai Muhammad, innama, nah, sama pakai innama. Sekali lagi innama huruf untuk membatasi dan melarang selainnya masuk. Ilmuha inda rabbi. Bahwasanya Ha ilmunya hanyalah di sisi Robku, La yujalliha waktiha illahu. Artinya tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan di dalam Tafsirul Manar. La yakshifu hijab al-khafa anha. Allah tidak akan membuka penutup ketersembunyian tentang hari kiamat. Wala yuzhiruha fi waqtiha al-muhaddad 'inda ar-rabb illa huwa. Dan tidak ada yang memperlihatkan waktunya yang tepat di sisi Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala wasatata bainahu wa baina ibadihi fi idharihi. Maka tidak ada perantara antara Allah dengan antara hambanya untuk memperlihatkan tanda waktu hari kiamat wala fi ilami bimiqatiha dan tidak juga memberitahukan tentang waktu kiamat innama wa innama wasatatur rasul alaihi salatu wassalam fil indhari biha dan Allah hanya mengutus para rasul untuk memperingatkan akan datangnya hari kiamat Ya, tidak ada satupun yang mengetahuinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini yaitu surat Al-Nazi'at ayat 44 sampai 45 ila rabb eh, ayat 42 sampai 45 yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursa mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapan dijalankan hari kiamat fima anta min zikraha di dalamnya engkau menyebutkannya ila rabbika muntahaha bahwa ilmunya kepada Rabbmu ilmu akhir tentang hari kiamat adalah kepada Rabbmu. Innama anta munziru man Tugasmu hanya memberikan peringatan kepada siapa yang takut akan hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagaimana sudah kita sebut tadi, buah manis disembunyikannya hari kiamat adalah untuk beramal, untuk mempersiapkan diri akan datangnya hari kiamat tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengambil yang kedua yaitu tanda-tanda ataupun fikih dari tanda-tanda hari kiamat yang kedua. Perhatikan, yang kedua adalah diharamkan untuk mengingkari terjadinya tanda-tanda hari kiamat. Diharamkan untuk mengingkari terjadinya tanda-tanda hari kiamat tanda-tanda hari kiamat yang sudah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita harus mengimaninya. Dan termasuk tidak beriman kepada hari akhir apabila seseorang meragukan terjadinya tanda-tanda hari kiamat tersebut. Maka termasuk fikih beriman kepada tanda-tanda hari kiamat adalah tidak mengingkari terjadinya atau akan terjadinya tanda-tanda hari kiamat tersebut ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama menyebutkan ini dengan syarat. Dengan dengan syarat. Syarat yang pertama tidak boleh mengingkari tanda-tanda hari kiamat. Syarat pertama adalah bahwa tanda-tanda hari kiamat tersebut senantiasa disangkakan terjadi tanpa harus bersusah payah ataupun berbuat terlalu dalam dalam mencocok-cocokkan tanda tersebut. Ini syarat yang pertama. Bahwa tanda hari kiamat tersebut adalah tanda yang kita yakini akan terjadi. Tetapi tidak diperbolehkan untuk terlalu berlebihan, ini bahasanya lebih tepat. Mencocok-cocokkan terjadinya tanda tersebut ada tanda sedikit, ada kemiripan sedikit, langsung dicocok-cocokkan. Ya, langsung dicocok-cocokkan. Contoh misalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya oleh Jibril, apa tanda-tanda hari kiamat? Beliau mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufata al-urata al-alata ri'a asy-syah yatatawaluna fil bunyan yaitu seorang budak melahirkan majikannya ada beberapa tafsiran para ulama di sini saking banyaknya penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin akhirnya orang-orang kafir menjadi budak maka kemudian budak-budak itu digauli oleh kaum muslimin atau dinikahi. Kemudian mereka melahirkan seorang anak dan anak itu nanti menjadi majikan. Karena dia laki-laki. Maka menjadi majikan bagi budak tersebut. Budak melahirkan majikannya. Ada yang menafsiri bahwasanya budak melahirkan majik, uh, seorang budak melahirkan majikannya adalah yaitu tanda durhaka di hari kiamat semakin banyak durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian tanda yang kedua disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam antara al-hufat al-alata ri'a asya. Kamu melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki tidak memakai alas kaki kemudian orang-orang yang telanjang kurang bajunya miskin maksudnya Kemudian para penggembala kambing, orang miskin, orang pedalaman. Ya tatawaluna fil bunyan. Saling menjulang-julangkan bangunan. Digambarkan kepada orang Arab sekarang. Arab Saudi dan Timur Tengah secara umum. Hanya kemarin kemiripan sedikit. Dulunya mereka sebelum dapat uh, minyak mereka miskin setelah dapat minyak, mereka kaya. Kemudian setelah itu membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Apakah itu? Allah Tidak bisa kita nyatakan langsung hanya dengan kemiripan sedikit. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini syarat pertama dari fikih yang kedua tadi bahwa tidak mengingkari terjadinya sesuatu dari hari kiamat, dari tanda-tanda hari kiamat. Ini fikihnya. Tidak mengingkari terjadinya sesuatu dari tanda-tanda hari kiamat. Syaratnya satu. Yang pertama yaitu bahwa hal tersebut kemungkinan bisa terjadi. Tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam meletakkan sesuatu ya, meletakkan sesuatu tentang tanda-tanda tersebut pada zaman sekarang. Contoh yang lain misalkan ada hadis yang menyebutkan nanti ada tiga hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada tiga anak raja, pangeran yang saling berebut kekuasaan. Digambarkan setelah Raja Abdullah mati, meninggal dunia, rahimahullah, maka kemudian Arab Saudi jadi kacau. Siapa yang menjadi raja setelahnya. Ternyata tidak kacau. Ternyata yang menjadi raja adalah Raja Salman Habibullah Ta'ala Tidak kacau Nanti digambarkan lagi, mungkin setelah ini Ini terlalu berlebih-lebihan Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berbagai macam seperti yang saya sebutkan tadi Dajjal, Mahdi, Dajjal itu Dajjal itu sudah jadi uh, gorengan kalau bahasa saya beritanya digoreng di sana sini subhanallah sudah banyak Dajjal keluar tapi Nabi Isa nggak turun-turun kemudian juga Imam Mahdi keluar masuk keluar masuk keluar masuk Ya, kalau seandainya Imam Mahdi keluar, maka kita akan sentosa sedunia alam semesta. Umat Islam akan jaya, makmur, gemah rifah Allah jinawi, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ini mau-maunya dibohongi. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, tidak mengingkari akan terjadinya tanda-tanda hari kiamat adalah yaitu memperhatikan urutan masa tentang urutan-urutan dari hari tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan dalil-dalil yang ada ya memperhatikan urutan masa waktu tentang silsilah atau urutan-urutan tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Tetapi tidak menetapkan secara pasti untuk suatu masa terjadinya saat ini inilah tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada dalil yang tegas, bukti yang nyata. Enggak boleh ini syarat yang kedua. Ya, tidak boleh mencocokkan sesuatu pada zaman tertentu tentang tanda-tanda hari kiamat kecuali dengan dalil yang tegas dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan sangka, bukan dengan prasangka, bukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan pembangunan Baitul Maqdis turunnya Ya'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, hancurnya kota Madinah, kemudian hancurnya kota Madinah, kemudian setelah itu ditaklukannya Konstantinia, keluarnya Dajjal. Ini tidak bisa di, ditetapkan pada waktu tertentu sebelum benar-benar keluar sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ini syarat kedua. Syarat yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sebentar. <coughs> Syarat yang ketiga yaitu tidak boleh memberikan pengaruh untuk menunggu tanda-tanda ini yang akhirnya menghilangkan waktu. Sibuk dengan menunggu tanda-tanda ini sehingga menghilangkan waktu, menghilangkan waktu untuk beramal saleh, maka kita tidak mengingkari tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan tugas kita menunggu-nunggu. Bukan tugas kita untuk selalu senantiasa menunggu-nunggu tanda tersebut. Terjadi sekarang, terjadi besok, terjadi tahun depan, terjadi begini. Sehingga tidak beramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga syarat dari seseorang tidak boleh mengingkari tanda-tanda hari kiamat. Syaratnya tadi tiga. Saya ulangi, yang pertama yaitu tanda-tanda tersebut harus kita yakini tapi tidak boleh kita berlebih-lebihan untuk mencocokkannya pada sesuatu yang masih dalam keraguan-raguan. Yang kedua, harus memperhatikan tertib masa yang ada pada urutan-urutan tanda-tanda hari kiamat. Tetapi tidak boleh seseorang meyakini terjadinya sesuatu kecuali benar-benar terjadinya dengan pasti sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syaratnya adalah kita tidak mengingkari tanda-tanda hari kiamat tersebut, tapi dengan syarat jangan kita disibukkan dengan menunggu tanda ini, tanda ini, tanda ini tanpa kita ber berapa? Beramal. Karena itu tujuan kita untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikih yang ketiga. jadi tanda-tanda hari kiamat adalah peringatan untuk menentukan masa tertentu saat membicarakan dekatnya hari kiamat. Maksudnya apa? Jangan sampai menentukan masa tertentu tentang dekatnya hari kiamat. Karena tadi kita fikih pertama sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui dengan pasti tanda hari kiamat tersebut kapan kecuali Allah. Maka fikih yang ketiga adalah peringatan keras untuk menentukan masa tertentu tentang dekatnya hari kiamat. Tidak boleh sembarangan membicarakan tentang masa tertentu tentang dekatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang dekatnya hari kiamat. Dekat hari kiamat. Para orang Arab mengatakan kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang akan datang dekat. Berdasarkan inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat dekat. Tapi dekatnya seapa? Maka ini tidak boleh kita masuk ke dalamnya sembarangan tanpa ilmu meramal. Coba perhatikan surah Asy-Syura ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Apa yang kamu ketahui? <coughs> Mungkin hari kiamat dekat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ takunu qariba." Dan apa yang engkau ketahui? Mungkin hari kiamat terjadinya dekat. Di sini ada faedah sebenarnya. Kita sering membaca Al-Quran, ada ayat yang berbunyi, wama adraka, wama adraka. Dan ada juga ayat yang, membunyi, yang berbunyi seperti yang saya baca tadi, dua ayat tadi, wama yudrika, wama yudrika. Para ulama tafsir membedakan antara wama adraka dengan wama yudrika. Wama adraka, wama yudrika. Ketika Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah engkau tidak tahu apa itu Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan ketika Allah memakai atau berfirman dengan kata-kata wa ma adraka menunjukkan pengagungan. Setiap ayat yang berbunyi wama adraka menunjukkan pengagungan. Makanya Lailatul Qadar malam yang agung. Contoh yang lain apa? Wama adraka. Hmm? Apa? Wama adraka ma yaumiddin. Apakah engkau tidak tahu apa itu hari kiamat diagungkan oleh Allah? Apa itu hari pembalasan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain apa? Yang ada wa ma adraka. Hah? Wa ma adraka ma sijjin. Apakah engkau tidak tahu apa itu sijjin? Yaitu daftar penghuni neraka. Pengagungan dari Allah. Jangan macam-macam dengan daftar ini. Yang lain. Wama adraka ma illiyun. Apakah engkau tidak tahu da illiyun, daftar penghuni-penghuni surga, manusia-manusia mulia. Ini perkara pengagungan dari Allah. Ayat yang lain. Surat-surat pendek apa? Wama adraka mal hutamah. Narullahi Apakah engkau tidak tahu apa itu al hutama Api neraka yang dinyalakan. Jadi setiap firman Allah yang berbunyi wa ma itu untuk pengagungan dari Allah. Sebaliknya, setiap firman Allah yang berbunyi wa ma yudrika wa ma yudrika artinya sama dalam bahasa Indonesia. Apakah engkau tidak mengetahui? Itu untuk sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tersembunyi. Sama seperti ayat ini. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Apakah engkau tidak mengetahui? Mungkin hari kiamat itu dekat. Dekat maksudnya tidak ada yang tahu kedekatannya tersebut. Yang penting dia dekat. Secara pasti waktu tertentu, tahun tertentu tidak ada yang tahu. Makanya Allah berfirman dengan firman-Nya, yudrika" untuk sesuatu yang tertutup. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lihat lagi dalam surat Al-Isra ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba." Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat?" Maka kul katakan wahai Muhammad, "Asa an yakuna qariba." Mungkin dekat. Tapi dekatnya hanya sebatas kita mengetahui itu dekat. Apakah dekat itu sekian tahun, 50 tahun lagi, atau atau seribu tahun lagi? Allah alam yang penting dekat. Nah, yang saya maksud pada fikih tanda hari kiamat yang ketiga ini adalah peringatan keras untuk menyandarkan masa tertentu tentang dekatnya hari kiamat. Karena kita hanya disebutkan dekat. Tidak ada masa tertentu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis Rasul lagi tentang dekatnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdud sittan baina yaday sa'ah." Hitung enam perkara yang terjadi sebelum hari kiamat. Salah satunya adalah mauti, kematianku. Kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1430 1400 20 berapa? Berapa tahun yang lalu? Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun berapa? 11 Hijriah, betul? Halo? Tahun berapa? 11 Hijriah. Berarti kurangi 11 tahun dari 1438 Hijriah. 1427 Hijriah. 1427 tahun yang lalu. Tetapi Allah menyebutnya dekat. Sampai sekarang belum hari kiamat. Maka hati-hati peringatan keras fikih tanda hari kiamat yang ketiga. Jangan men men menyandarkan masa tertentu tentang dekatnya hari kiamat. Tidak boleh. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bu'ithu ana was-sa'ah kahataini. Aku diutus antara hari kiamat seperti ini, dekat. Dua kafadli ihdahuma 'ala al-ukhra wa dhamma as-sabbaba wal wusta. Sebagaimana kelebihan salah satu dari keduanya. Lihat kelebihnya Lebihnya kan dekat. Kemudian beliau menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat. Tetapi kita tidak bisa menentukan dekatnya siapa. Yang penting apa? Dekat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalil yang lain lagi. Surat Al-Qamar ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan terbelah bulan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, terutama penghitungan-penghitungan umur umat Islam. Umat Islam katanya cuma 1500 tahun. Sekarang kita sudah 1438 tahun. Berarti sisa berapa? Hah? Sisa berapa? Berapa? 62 dikurangi 13 tahun Nabi di Mekah. Sisa berapa? 4 9. Kemudian dikurangi Nabi Isa ketika turun berapa tahun? 40 tahun. Berarti tinggal berapa? 9 tahun, 9 tahun lagi kiamat. Ya, sembilan tahun lagi kiamat kata dia. Sedangkan di hari kiamat salah satu tandanya adalah bahwa dalam hadis riwayat Bukhari, inna <coughs> ahadakum atau salah seorang dari kalian memiliki atau dikejar-kejar mengurus 50 perempuan. Sekarang masih banyak yang jomblo. Ustaz Abdul Rahman baru nikah dua tahun yang lalu, itu pun saya paksa. Saya ragu-ragukan kelaki-lakiannya kalau nggak nikah. Sekarang sudah nikah katanya ingin yang kedua. Itulah orang kalau baru melihat dunia dan seisinya. Saya berjanji kepada beliau, saya tidak akan kedatang ke Samarinda sebelum kamu menikah. Dua tahun setelah beliau menikah baru saya datang. Ini kadhib, dusta, bohong. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Lihat, saya sekarang bacakan perkataan-perkataan para ulama tentang ramalan-ramalan umur umat Islam yang lagi heboh. Umur umat Islam dan yang heboh-heboh ini ibu-ibu. Ini perhatikan ibu-ibu nih yang menimbang dengan hanya kadang-kadang dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Dakwah salaf ditimbang dengan ilmu agama. Dakwah salaf bukan dikenal dengan dakwah No, dakwah perasaan, bukan. Ustadznya nanti poligami, ditinggal ustadznya. Ini dakwah perasaan namanya. Tapi ditimbang dengan ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang. Saya akan bacakan perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah taala tentang bahayanya dustanya, penipunya yang menyebutkan tentang umur umat Islam sekian sekian sekian. Ini bukan dari kantong saya. Ini perkataan ulama-ulama terdahulu dari mulai ulama Islam abad ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8 Hijriah. Dan ini bukan ulama-ulama Wahabi. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Perkataan Dari Imam As-San'ani rahimahullah. Beliau itu ulama Islam abad keberapa? Sebentar, saya carikan. ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Saya sebutkan ini tidak berurutan dengan sesuai dengan uh, tahun tahun wafatnya Siapa yang lebih dahulu akan tetapi sesuai dengan kekuatan perkataannya. Beliau meninggal pada tahun 1182 Hijriah. Ah, ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Perhatikan perkataan Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza ahatta ilman bi jami'i ma Jika engkau memperhatikan, jika engkau mengetahui ilmu dengan seluruh apa yang kami telah sebutkan alimta bi annal qawla bi ta'yini muddatud dunya min awwaliha ila akhiriha bi annahu sab'atu alaf sana lam yathbut fiha nassun yu'tamad maka engkau akan mengetahui bahwa pendapat tentang penentuan masa dunia dari awalnya sampai akhirnya hanya 7000 tahun belum tetap satu dalil pun yang bisa dijadikan sandaran. Wa ghayatu ma fihi atharun anis salaf wa in kanat la tuqalu illa an tawqif. Dan puncaknya hanya perkataan-perkataan ulama salaf meskipun itu tidak diucapkan kecuali dengan dasar dari Al-Qur'an. Fala'allahu fala'allaha ma'khudatun an ahlil kitab. Mungkin itu diambilkan dari ahlul kitab wa fi dihamakal dan di dalam sanat-sanatnya terdapat pembicaraan. Artinya sanat-sanat perkataan-perkataan tersebut terdapat pembicaraan dari ulama-ulama hadis. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Al-Syekh Mar'i Al-Karmi di dalam kitab Bahjatun Nadhirin mengatakan wa mardud dan pendapat bahwa umur dunia, umur umat Islam sekian, ini pendapat yang tertolak. Lianna kullaman takallama bi syai'in min dzalik fahuwa dhannun wa hisbanun la yaqumu alaihi burhanun. Siapa saja yang berbicara sesuatu apapun dari perkara itu tentang umur dunia, maka itu adalah sangkaan, itu adalah hitungan-hitungan belaka, tidak dibangkit tidak ditegakkan atasnya satu dalil pun ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat lagi perkataan Imam Ibnu Hazm rahimahullah ulama Islam abad kelima Hijriah meninggal pada tahun 456 Hijriah beliau mengatakan la ya'ba'u bi syai'in min tilka riwayat al-ma'thura fi hadhihi al-mas'alah ala tuli ba'ihi Beliau mengatakan bahwasanya tidak bisa dijadikan sandaran sesuatu apapun dari riwayat-riwayat tersebut di dalam masalah ini meskipun panjangnya disebutkan lil athar dan luasnya hafalannya tentang tentang uh, asar asar dari para sahabat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala waqad sabaqa al-qadhi wal qadhi Abu Bakrin Ibnu Arabi wa Ibnu Khaldun fi rafdhihi dan Qadhi Iyad ulama Islam abad kelima Hijriah uh, ah, kemudian Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi ulama hadis bermazhab Maliki dan Ibnu Khaldun juga telah membantah akan hal ini yaitu umur dunia dibantah oleh para ulama rahimahumullahu taala Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa hawala ba'dhum sebagian orang berusaha fi ta'wili anna nisbata ma bainal asbu'ain yaitu menafsirkan tentang berapa jarak antara dua jari jemari ini yang tadi seperti ini kanisbati ma baqiya min dunya binisbati ila ma ila ma madha sebagaimana apa yang tersisa dari dunia dibandingkan dengan apa yang tersisa yang sudah terlewat dari dunia wa anna jumlataha sab'atu alafi sanah dan bahwasanya jumlahnya masanya sebanyak 7000 tahun wastanada ila akhbarin la tasih dan bergantung kepada dalil-dalil yang tidak sahih ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wala eh, qala wa hadha ba'idun." Dan ini adalah uh, uh, apa namanya? Ini adalah sesuatu yang sangat jauh. Maksudnya adalah ramalan yang sangat jauh. Wala yu'lamu miqdarad dunya. Tidak ada yang mengetahui umur dunia. Fakaifa yutahassalu lana nisfu sab'i amadin majhul. Bagaimana dapat untuk kita setengah abad tidak diketahui. Setengah abad tidak diketahui. Tujuh, tujuh abad tidak diketahui kapan datangnya hari kiamat. Fassawabu al-i'radu an dhalik. Maka pendapat yang benar adalah seseorang berpaling dari kabar-kabar itu semua. Ah, di zaman sekarang ada yang ngitung, bla bla bla ngitung. Rame di tengah masyarakat. Ya. Jadi panutan baru, idola baru, terutama di tengah ibu-ibu. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau mengatakan Inna ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al fidan <coughs> Sesungguhnya apa yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa keadaan-keadaan yang akan datang. Wal kawain an anna dzalika yakun dan keadaan-keadaan datang bahwasanya itu akan terjadi wa ta'yinuz zaman fi dzalika min sanati kadza yahtaju ila tariqin sahihin yuqta'ul udhru dan menentukan masa itu pada tahun ini sekian, ini membutuhkan jalan yang sahih yang tidak boleh ada keraguan padanya. Wa innama dzalika ka waqti qiyamis sa'ah, fala yu'lamu ahadun ayya sanatin hiya. Sesungguhnya itu seperti tanda waktu dibangkitkannya hari kiamat. Maka tidak ada yang mengetahui seorang pun kapan terjadinya. Wa ala ayya syahrin. Tidak ada yang mengetahui juga kapan bulannya. أما أنها تكون في يوم الجمعة saatin minhu. ساعة منه وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم عليه السلام walakin أي جمعة betul memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tanda hari kiamat akan terjadi hari kiamat di akhir hari Jumat di, di hari Jumat di akhir hari Jumat tetapi Jumat kapan kata beliau La yu'lamu ta'yinu dzalikal yaum illa Allah wahdah la syarika Tidak ada yang mengetahui penentuan hari tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Wa kadzalika ma yakunu asyraf min ta'yinu zaman la la yu'lam wallahu a'lam. Demikian pula apa yang akan terjadi dari tanda-tanda hari kiamat. Penentuan masanya sekian, penentuan masanya sekian. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahui. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah dusta, bohong, tidak boleh masuk ke dalamnya. Seorang muslim haram untuk masuk ke dalamnya. Fikih yang selanjutnya Yang keberapa? Yang keempat. Yaitu seorang yang ingin berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat harus mengumpulkan seluruh jalan-jalan dan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Tidak boleh dia mengambil hadis-hadis yang lemah, apalagi palsu, apalagi dari kisah-kisah Israiliyat Kisah-kisah dari agama Yahudi Nasrani. Ini fikih yang kedua, eh fikih yang keempat. Bahwa siapa yang ingin berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, maka dia tidak bisa berbicara kecuali dengan mengumpulkan seluruh riwayat, seluruh jalan-jalan tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut dari riwayat-riwayat yang sahih. Yang kelima, karena waktu habis ya. Yang kelima, Eh, betul ya? Yang kelima. Yaitu membatasi sumber ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat hanya dari sumber ilmu yang syar'i yaitu Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Saya ulangi, membatasi sumber ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat hanya dari sumber ilmu yang sahih dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Yang lemah dibuang, yang palsu apalagi. Sumber ilmu tentang tanda hari kiamat hanya berasal dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita bingung tentang tanda-tanda hari kiamat, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Ini fikih tanda hari kiamat yang keenam, yang terakhir. Bingung tentang tanda-tanda hari kiamat, kok bisa terjadi nanti begini? Sekarang kan begitu, Ustaz. Maka tanyakan kepada orang yang berilmu yang benar-benar berilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Rasulullah SAW bersabda, innama syifa'ul ayyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu kata Rasul sallallahu Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak mengetahuinya? Tetapi jangan sembarangan bertanya, bertanyalah kepada ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl surat ke-16 ayat 43 dan juga surat ke Al-Anbiya surat ke-21 ayat 7. Ini enam tanda atau fikih tanda hari kiamat. Kita ulang bersama-sama. Yang pertama apa? Tidak ada yang mengetahui harus diimani dan diyakini bahwa tidak ada yang mengetahui Kapan hari kiamat dibangkitkan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata? Satu. Yang kedua, diharamkan untuk mengingkari tanda-tanda hari kiamat tersebut yang akan terjadi, yang di eh, dikabarkan terjadi, diharamkan untuk mengingkari tetapi dengan syarat-syarat tadi sudah saya sebutkan syaratnya. Yang ketiga, peringatan keras untuk menentukan masa tertentu dari tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Ya. Tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu tentang dekatnya hari kiamat. Yang keempat apa? Seseorang yang berbicara tentang hari kiamat, dia harus mengumpulkan semua riwayat, hadis-hadis yang sahih Bukan hanya satu riwayat digembar-gemborkan, ditinggalkan riwayat yang lain. Akhirnya bertabrakan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, membatasi sumber ilmu pengambilan tentang tanda-tanda hari kiamat hanya dari sumber yang syar'i yaitu dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih. Yang keenam, bertanyalah kepada orang yang berilmu dalam tanda-tanda hari kiamat tersebut. Wallahu a'lam. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad rabbil alamin. Satu jam setengah kita berbicara tentang tanda, tanda-tanda hari kiamat. Apakah di hari akhir kelak saya akan dihisap karena membatasi pertemuan istri saya dengan ibunya? Dengan catatan, keluarga istri saya sangat kental dengan bidang. Dua, istri saya seringkali terkena fitnah dan sangat mudah diperangi oleh ibunya. Tiga, mohon dijawab Ustaz karena isi saya kadang tidak terima dengan sikap saya dan saat ini dia berada di majelis ini. Saya doakan dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Dijauhkan dari segala permasalahan, segala problematika. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketahui wahai para suami diharamkan memutuskan hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan orang tuanya dengan alasan apapun diharamkan. Adapun permasalahan keluarga istri, terutama ibu, mertuanya itu sangat kental dengan perbuatan bid'ah. Pada saat itulah Anda bertugas untuk menasihati dan bersabar menasihatinya. Bersabar terus menasihati dengan santun, dengan ilmu, dengan doa Jangan lupakan doa. ad miftah kulli khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Yakini baik-baik para ikhwan. Sebagian orang meremehkan. Bahkan sebagian orang sudah mengatakan, sudah berdoa ya akhi? Sudah Ustaz. Saya tiga seperempat setengah tahun berdoa. Memang kenapa yang disebutkan seperti itu? Pensiun doa. Nggak ada pensiun doa ya akhi. Maka Jangan diputuskan hubungan kekerabatan. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang e, tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Tetapi kita nasihati. Kalau seandainya terjadi penyimpangan, kita nasihati. Terjadi penyimpangan, kita nasihati. Ya, nasihati terus dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. <coughs> Dan sedangkan untuk istri saya nasihatkan bahwa Anda dituntut dua hal. Yang pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang akan ditanyai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dua hal ini. Kita beribadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua, kita beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Man rabbuk, man nabiyyuk, wa madinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan ditanya uh, tentang kebiasaan orang tua, kebiasaan orang kampung, kebiasaan nenek moyang, tidak akan ditanya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kamu kerjakan terhadap nabimu. Apakah kamu mengikutinya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, wahai saudariku muslimah, yang masih mungkin ikutan ibu-ibunya melakukan perbuatan bid'ah. Ketahuilah bahwa bid'ah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memuji bid'ah, enggak ada. Semuanya dicela. Kullu bid'atin dhalalah wa syarrul umuri eh, muhdatsatuha iyyaka wa muhdatsatil umur. Semuanya celaan. Setiap bid'ah adalah sesat. Seburuk-buruk perkara adalah perkara mengada-ngada. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iya kau muhdatsatil umur." Jauhilah kalian dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Dicela oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna huwa rad." Siapa yang beramal yang bukan ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Maka usahakan wahai saudariku muslimah, wahai istri yang mungkin hadir di sini, dan juga siapa saja yang masih ragu-ragu untuk meninggalkan perbuatan bid'ah ketahui baik-baik bid'ah tercela dalam agama dan berdosa dan diancam siksa dan dia dosa besar ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami hubungan antara ikhtiar manusia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang akan benar keyakinan tentang takdir ketika dia meyakini empat tahapan takdir. Yang pertama, bahwa dia meyakini bahwa semua yang terjadi atas ilmu pengetahuan Allah yang azali. Allah mengetahui semua yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahui. Yang kedua, tahapan yang kedua, seseorang akan benar beriman kepada takdir dengan ilmu tersebut, kemudian Allah menuliskannya di dalam kitab Lauhul Mahfud. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Allah tidak mengetahui takdir eh, Allah Subhanahu wa taala baru menentukan takdir setelah manusia berbuat. Ini salah, fatal. Keliru besar. Ya. Dan ini pendapat Hulatul Qadariyah Orang yang ekstrim dalam perkara kekeliruan takdir. Yang semestinya itu sudah dulu lewat. Kelompok ini sudah habis. Yang berkeyakinan seperti ini sudah habis. Yang menyatakan bahwasanya semua terjadi tiba-tiba. Kapan terjadi? Itulah takdir Allah baru Allah menentukan saat itu. Ini keliru fatal. Karena semuanya sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jodoh, mati, rezeki, sengsara, kere, kaya, Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu setelah al-ilmu wal kitabah kemudian masyiah. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari kekuasaan dan kehendak Allah. Orang yang berzina, orang yang mengerjakan ketaatan, semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari kuasa Allah. <coughs> Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Maha pencipta segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tetapi kalau ada orang yang berbuat maksiat, maka pada saat itu itu adalah takdir yang berupa disebut oleh para ulama akidah takdir kauni yang pasti terjadi dan tidak semua takdir kauni diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu terjadi orang yang berbuat ke, kekafiran, kemusyrikan, ke, e, kemaksiatan itu adalah kuasa Allah, tetapi itu tidak diridhoi oleh Allah. Dan semua yang Allah kuasai pasti terjadi karena Allah mengatakan innama idza arada syai'an an yaqula lahu kun Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu maka Allah mengatakan kun dengan perkataan kun tadi maka fayakun. Jadilah. Ini namanya takdir kauni. Ya. Di sana ada takdir syar'i atau irada syar'iyah, keinginan Allah yang berupa syariat. Yaitu semua yang di yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka itu diinginkan oleh Allah. Orang yang salat itu takdir Allah dan takdirnya syar'i. Allah menginginkannya. Allah ingin semua beriman. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua takdir syar'i terjadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi semua atas kehendak Allah. Besar kecilnya, sempit lebarnya, semua atas kehendak Allah. Kemudian yang keempat yaitu seorang akan benar beriman kepada takdir ketika dia menahapi beberapa tahapan ini. Yang keempat adalah bahwa semua atas ciptaan Allah. Semua atas ciptaan Allah. Baik. Kalau sudah kita pahami empat tahapan ini, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana ikhtiar manusia dengan takdir Allah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyaun illa an yasha Allah rabbul alamin." Dan apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabb alam semesta. Ini menunjukkan bahwasanya kehendak manusia Manusia bisa berbuat, manusia bisa berkehendak, tetapi semua perbuatan, kehendak, kemauan itu di bawah kuasa Allah. Begitu saja memahaminya. Semua apa yang Manusia inginkan apa yang manusia lakukan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Kuasa Allah Subhanahu wa di bawah kuasa Allah. Manusia mempunyai irada, mempunyai ikhtiar. <coughs> Makanya para ulama akidah mengatakan ketika berbicara tentang masalah takdir, halil insanu mukhayyar au musayyar. Apakah manusia itu dia diberikan pilihan atau dia tidak diberikan pilihan. Dia seperti robot dijalankan oleh Allah. Dia seperti uh, angin, uh, di, seperti daun yang menerpa angin, yang men, uh, apa angin yang menerpa daun, seperti daun yang diterpa oleh angin. Ataukah dia mempunyai ikhtiar? Maka jawabannya mukhayyar min jiha wa muisayyar min jiha. Yaitu manusia diberikan ikhtiar untuk berbuat. Untuk berbuat. Diberikan ikhtiar untuk mengangkat, diberikan ikhtiar untuk minum, diberikan ikhtiar untuk memilih. Tetapi semua pilihan manusia di bawah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Makanya dia musayyar yaitu di bawah kuasa Allah tetapi dia punya pilihan. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Pendapat yang pertengahan wasatun bainal qadariyah wal jabariyah. Pendapat pertengahan antara kelompok qadariyah yang menyatakan bahwasanya manusia mempunyai kuasa. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Ketika saya mengangkat ini, ya, maka ini kuasa saya. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali akan hal ini. Ini pendapat Qadariyah. Di sana ada pendapat Jabriyah, manusia ketika mengangkat ini itu adalah kuasa Allah sama sekali. Tidak ada kuasa manusia. Manusia manusia tidak mempunyai irada. manusia tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Ahlu sunnah berada di tengah-tengahnya yaitu berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seluruh takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dengan ilmunya dan itu sudah ditulis dan semua yang terjadi atas kehendaknya semua yang terjadi atas ciptaannya akan tetapi manusia mempunyai pilihan yang Allah pilihkan mana jalan yang baik mana jalan yang buruk wahadainahu najdain kami belikan pilihan dua jalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang bertanya <coughs> Ustaz kenapa manusia disiksa itu kan sudah takdirnya Bagaimana menjawabnya? Jawabannya mudah. Manusia berhak disiksa karena itu dia memilih sendiri pilihannya. Allah telah pilihkan jalan yang benar, jalan yang buruk. Allah jelaskan, Allah turunkan para rasul, turunkan kitab-kitab suci, Jelaskan para ulama mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Eh, dia milih jalan yang buruk, salah siapa? Salah manusia, pantas untuk disiksa. Dan pemilihan dia atas jalan yang buruk tersebut tidak keluar dari dari apa? Takdir Allah karena semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih berbicara masalah takdir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya dan keluarga selalu diberi hidayah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dunia dan akhirat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang mulia, semoga kita senantiasa berkumpul dengan para nabi, para salihin, para siddiqin di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Berikan saya tips untuk kuat hafalan dan mudah menghafal Al-Quran dan hadis. Jauhi maksiat Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengadu kepada gurunya Waqi'ah syakautu ila Waqi'im su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa la yuhda lil 'asi Aku mengadu kepada waqi' guruku tentang sulitnya menghafal padahal hafalan Imam Syafi'i luar biasa membaca sekali dua kali kitab muwatta langsung hafal ya langsung hafal dan hafalnya jarang lupa tidak seperti sebagian orang membaca surat, menghafal surat di pagi hari, jangankan sore, sejam kemudian hilang. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengadu kepada waqi' guruku tentang sulitnya aku menghafal. Lalu guruku mengatakan memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat dan memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya maka janganlah padamkan cahaya dengan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepadamu. Takwa adalah mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Di situ seseorang akan mendapatkan ilmu dan hafalan yang kuat. Yang kedua, berusaha untuk menghafal. Berusaha untuk menghafal menghafal dan menghafal maka niscaya seseorang akan kuat hafalannya Allahu a'lam kiamat di hari Jumat bagaimana di negeri lain yang tidak sama di Indonesia hari Jumat negara lain bisa hari lain apa urusannya ente ini nih pertanyaan yang begini yang terlalu berlebih-lebihan makanya saya jawab apa urusannya Maksudnya siapkan untuk hari kiamat, bukan Jumatnya. Dari tadi hampir dua jam kita ngomong nggak masuk masuk. Subhanallah. Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad SAW di akhir nanti, iya. Nabi Isa bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang menjadi imam adalah Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Isa sholat di belakangnya bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hari kiamat disebut sah? Bukankah kiamat bedanya apa? Maka sah maksudnya adalah dijelaskan oleh beberapa ulama as-sa'ah kenapa disebut dengan as-sa'ah karena pada waktu itu adalah waktu yang memang sudah ditentukan arti asah adalah waktu yang sudah ditentukan Adapun kiamat kenapa disebut hari kiamat? Ada beberapa tafsiran di antaranya qiyamun nas min kuburihim. Disebabkan karena manusia <coughs> karena manusia bangun dari kuburnya. Ya, disebabkan karena manusia bangun dari kuburnya. Ada yang mengatakan disebut hari kiamat karena di, dibangunkan hisab yaitu dibangunkan perhitungan, tidak ada waktu beramal, yang ada cuma hitungan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang waktu beramal, tidak ada hisab. Dan besok yang ada hisab, tidak ada amal. Ini beberapa jawaban Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkaitan surat Ali Imran 164. Mengapa kata-kata al-hikmah ditafsiri dengan as-sunnah dan hadis? Itulah tafsiran para ulama salaf. Itulah tafsiran para ulama salaf dan tafsiran ulama salaf lebih utama dibandingkan yang lainnya. Lihat kita baca ayatnya dan kita lihat tafsirannya. Surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad Allah" Sungguh Allah telah memberikan nikmat alal mu'minin kepada orang-orang beriman. Idh ba'asa fihim rasulan minhum ketika Allah telah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul min ampusim dari diri mereka yatlu alaihim ayati yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya wa yuzakkihim dan mensucikan mereka wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan dan mengajari kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Coba kita lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dimaksud dengan Alkitab dan Al-Hikmah yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Saya bacakan dari tafsir Imam Nukathir rahimahullah taala Alkitab Al-Hikmah Mohon sabar. Di dalam tafsir memang kita disebutkan bahwasanya Alkitab Al-Qur'an, Al-Hikmah As-Sunnah. alkitab Al-Qur'an dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Ada yang mengartikan Al-Hikmah di sini adalah Al-Islam. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya para ulama salah mengatakan man fa'ala sunnah man amila bis sunnah nataqa bil hikmah. Salah satu hikmah dan salah satu keutamaan mengerjakan sunnah adalah apabila orang suka mengerjakan sunnah. Sunnah-sunnah yang artinya adalah ajaran Rasulullah. Baik itu dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, adab. Dia kerjakan sunnah-sunnah tersebut. Dia tidak membedakan apakah ini wajib atau sunnah. Yang penting ini ajaran Rasulullah yang disebut dengan sunnah. Maka dia kerjakan. Maka lisannya akan dijaga oleh Allah. Berbicara dengan hikmah. Berbicara dengan benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Menyikapi tahzir yang dilakukan oleh Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Perkara-perkara yang lagi ramai di tengah masyarakat di zaman sekarang antara para ustadz-ustadz kita yang memperingatkan umat Islam untuk berhati-hati dan ekstra hati-hati dalam rangka menuntut ilmu agama itu semua adalah nasihat kepada umat Islam agar tidak sembarangan menuntut ilmu agama. Itu saja yang bisa saya katakan. Nasihat dan arti nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik untuk orang yang dinasehati. Nasihat dari ustadz-ustadz kita untuk memperingatkan kepada kaum muslimin, jangan sembarangan menuntut ilmu agama. Harus ekstra hati-hati dalam menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan perkataan seorang ustadz yang beredar ini sudah saya jawab tadi. Ustaz minta doanya agar kami semua yang hadir di masjid ini diberikan kepahaman agama, diberikan pemahaman yang benar, bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i dan dihilangkan rasa was-was dari syaitan, eh, rasa was-was syaitan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allah faqihna fid Ya Allah, pahamkan kita tentang agama wa 'allimna ta'wil dan ajarkan kita tentang pemahaman tafsir Al-Qur'an. Kemudian semoga kita diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya dan istiqamah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kiat-kiat menyikapi fitnah-fitnah di akhir zaman dengan ilmu agama? Menyikapi keadaan-keadaan genting yang tidak menentu, yang hak bisa jadi batil menurut manusia, yang batil bisa menjadi hak ketika dipoles-poles, maka dengan ilmu agama. Lihat, godaan, kegentingan yang paling dahsyat di akhir zaman, yaitu Dajjal. Yang sangat ditakuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para sahabatnya, Dajjal. Maka salah satunya bisa menahan godaan dajjal, kegentingan ditimbulkan oleh dajjal dengan ilmu agama, itu hadis tentang seorang pemuda yang disuruh beriman oleh dajjal. Akan dari akan tetapi dia tidak mau beriman dan dia mengatakan anta dajjal kama haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah dajjal sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya, meriwayatkannya kepada kami. Jadi seseorang bisa melawan dajjal dengan ilmu agama kegentingan dajjal, kegentingan-kegentingan huru hara di akhir zaman. Yang batil bisa menjadi hak, yang hak bisa menjadi batil. Pagi beriman, sore kafir, sore beriman, sore pagi kafir. Ini semua dengan ilmu agama. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan beliau mengatakan wa tudra'u fitnatus syubuhat bil yaqin dan dilawan, ditahan, godaan-godaan yang berupa syubhat, penyebab kesesatan yang berupa syubhat dengan ilmu yang yakin dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong sebutkan penyimpangan akidah yang perlu dihindari. Berikut contoh-contohnya. Sebab Ustadz saya hanya berpesan Berhati-hati dengan akidah yang rusak. Akidah yang rusak banyak para ikhwah. Kesyirikan, kerusakan akidah, perbuatan bid'ah, kerusakan akidah, kelompok-kelompok menyimpang yang lebih mendahulukan akal, logika, perasaan dibandingkan Al-Qur'an dan hadis, kerusakan akidah. Kemudian juga pemahaman-pemahaman yang menyimpang, Syiah rafidah pemahaman komunis, liberalisme, kerusakan akidah. Ya, kerusakan akidah. Banyak contohnya, wallahu a'lam. Saya ingin bertanya bagaimana cara meraih kesabaran dan istiqamah di atasnya untuk melawan fitnah syahwat. Imam Luqai mengatakan, "Wa tudra'u fitnatu syahwat bis sabr." Dan dilawan godaan syahwat syahwat terhadap harta, wanita, tahta. Terutama wanita ini. Dan juga tahta, dan juga harta. Maka dengan sabar, sabar. Imam Luqai mengatakan, wa aslul fitnah dan sebab muasal muasalnya godaan adalah takdimul rai ala syara' lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat Inilah asal muasal godaan syubhat. <coughs> Wa aslu tsani taqdimul hawa 'ala al-aql. Dan asal muasal penyebab kesesatan kedua adalah lebih mengedepankan akal syahwat dibandingkan akal. Ini penyebab godaan syahwat. Mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal. Ya, coba bayangkan fenomena pen, uh, eh, dukun pengganda uang. Dikatakan di sebuah daerah ada orang memiliki 200 miliar. Itu 200 miliar kalau dia makan tujuh turunan mungkin tidak selesai. Tetapi gara-gara dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan akalnya, dia berikan kepada dukun pengganda uang. Akhirnya menjadi 200 triliun. Tetapi nihil 200 miliarnya. 200 triliunnya nggak dapat. Ini lebih mengedepankan akal, eh, hawa nafsu dibandingkan akal. Makanya untuk menahan fitnah syahwat harus sabar. Syahwat, syahwat terhadap wanita apalagi ini. Syahwat terhadap wanita ini lintas laki-laki. Mau laki-lakinya yang sudah mengaji, yang belum mengaji, yang jenggotan, yang tidak jenggotan. Ya. Hati-hati ini. Rahasia eh, apa? Dosa-dosa tersembunyi. Dosa-dosa rahasia. Mungkin memakai peci kemana-mana, memakai baju koko kemana-mana, ya sudah jarang seseorang mungkin untuk berkaos karena sudah kenal dakwah, tidak mau lagi kaosan, padahal halal berkaos. Siapa yang mengharamkan berkaos? Ya, harus pakai baju koko, harus pakai baju uh, Pakistan. Siapa yang mengharuskan? Yang penting tertutup auratnya. Harus uh, eh, memakai jenggot, dipakai jenggotnya. Akan tetapi nanti ketika sendirian, peci lepas, baju koko lepas, jenggot lepas, semuanya ditonton. Apalagi gadget-gadget ini. Satu kali klik langsung dapat sampah dunia. Jangan bertanya Anda bagaimana caranya dapat sampah dunia. Satu kali klik kelihatan semua aurat perempuan. Dari yang paling dalam sampai yang paling luar. Jangan ditanya gimana caranya Ustaz, nggak perlu tahu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lintas lintas laki-laki Mau manusia yang paling kokoh, yang paling lemah. Kalau berhadapan dengan perempuan, maka dia seperti kerupuk kena air, melempem. Bayangkan Firaun, sebengis Firaun, laki-laki paling bengis. Kenapa dia bengis? Nah, siapa yang bisa jawab? Kenapa Firaun lelaki paling bengis? Nah, karena memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Ya. Tetapi ketika ketika istrinya membawa bayi Musa yang dia dapat di dari sungai ini, Dapat dari keranjang, dibawa ke istana. Kata istrinya Nabi Musa, Nabi eh, istrinya Firaun ketika membawa bayi Nabi Musa, la taqtuluh. Asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Wahai Firaun, jangan kamu bunuh ini. Mungkin dia bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak angkat. Maka Firaun yang bengis tadi melempem bagaikan kerupuk. Jadi wajar kalau Anda-anda lebih melempem dari Firaun. Takut sama istri. Ya. Apalagi mau poligami. Saya juga takut saya itu takut untuk saya itu takut untuk menyedihkan istri. Istri cemberut, sedih, meskipun saya yang bukan salah, saya yang sedih, saya yang minta maaf. Saya itu suami penyayang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi godaannya harus ditahan. Dan siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka dia cepat-cepat menikah agar dia bisa melihat dunia dan seisinya. Ya, cukup kiranya kata Ustaz Abdurrahman sudah cukup waktunya jam 9.30. Eh, Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, apa yang kita ambil ilmunya bisa kita amalkan apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini mungkin malam terakhir safari dakwah saya di Kota Samarinda. Insyaallah taala kita akan bertemu tahun depan karena saya memang menjanjikan dan menjadwalkan <coughs> menjadwalkan untuk Kalimantan Timur setiap tahun di tahun-tahun atau di bulan-bulan yang ada pekan kelimanya. Saya akan menyisir Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara setiap pekan yang di dalam tahun itu setiap bulan yang di dalam bulan itu ada pekan kelimanya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain di dunia ini.